Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih jual beli dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. al mulakhas al fiqhi al Kita masuk pada bab yang baru yaitu bab fi ahkamit tasarrufi fil mabi'i qabla qabdihi wal iqalati. Bab tentang hukum-hukum seputar atas tasarruf lakukan tindakan fil mabi' pada barang yang dibeli qabla qabdihi namun sebelum terjadi serah terima Demikian juga bab pembahasan tentang masalah ikola. Ya, ya maka ada dua poin yang akan dibahas di bab ini yaitu tentang masalah menjual barang yang telah dibeli namun sebelum terjadi serah terima dan pembahasan tentang ikola. Maka dalam aturan Islam Ya, barang yang satu barang itu boleh dijual kembali setelah mengalami dua fase. Fase yang pertama adalah setelah dimiliki. Dan dimiliki itu dengan terjadinya transaksi. Namun semata-mata menjadi pemilik barang belum membolehkan untuk ya, menjual kembali barang tersebut kecuali dengan dilanjutkan fase yang kedua yaitu terjadinya serah terima barang antara dari pemilik yang pertama kepada pembeli atau pemilik yang baru yang disebut dengan qabd. Ya, maka pelajaran penting dan catatan penting dalam masalah ini tidak cukup hanya untuk menjual kembali barang kulaan itu tidak cukup hanya dengan sekedar saya telah menjadi pemiliknya. Karena saya telah mengadakan transaksi dengan pembeli. Dan harus dilanjutkan dengan langkah yang kedua yaitu terjadinya al-qabdu atau al-muqabadah yaitu serah terima barang Ya, penjelasannya natanawalu fi hadzal bab, kita akan bahas di bab ini insyaallah. Ya, hukum-hukum seputar atas sarab melakukan tindakan, tindakannya di sini artinya di bentuknya adalah menjual kembali fil mabi' barang yang telah dibeli sebelum terjadi serah terima. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ditambah bayan penjelasan ma yahsul bihi qabdul mabi' bentuk eh, terwujudnya serah terima wa yu'addu qabdan sahihan dan yang teranggap serah terima yang sah dan apa yang tidak teranggap sebagai serah terima yang sah ketahuilah bahasanya tidaklah sah tindakan terhadap mabi' terdapat barang yang telah dibeli qabla qabdihi sebelum ada qabd idza kana makilan jika barang tersebut adalah barang yang ditakar atau ditimbang atau dihitung atau di e, masru'an di depa dihitung pakai depa berapa depa dan kalau ini bitifakil a'immah satu hal yang disepakati wakada demikian juga idakan ghaira dalik jika barangnya adalah barang yang lain ala sahih rajih menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama' Ya, maka di sini ada hal yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kalau barang itu adalah barang ya, semisal bahan makanan yang ditakar ataukah ditimbang maka ulama sepakat ya, tidak boleh dijual kembali kecuali setelah ada qabat demikian juga jika barangnya adalah barang yang dihitung atau ya, misalnya kain yaitu di depan ya, ya, dalam bahasa sekarang kemudian dihitung pakai meter Ya, maka barang-barang ini dengan sepakat para imam tidak boleh dijual kembali kecuali setelah ada qabat. Adapun barang-barang yang lain diperselisihkan dan pendapat yang paling kuat sama yaitu disyaratkan harus ada qabat. Dikali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang membeli bahan makanan dia tidak boleh menjual kembali barang bahan makanan tersebut hatta yastawfiyahu sampai dia meminta haknya kepada penjual. Apa yang dimaksud dengan meminta hak? Kita jelaskan dengan lafadz yang lain hatta yaqbidahu sampai dia menerimanya. Wali muslimin dalam rakyatnya muslim hatta yaktalahu sehingga dia menakarnya. Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan dan aku tidaklah menyangka selain bakat bahan makanan kecuali juga seperti bahan makanan yaitu harus kobet terlebih dahulu. Yang dimaksud ghairahu ay ghairat ta'am selain bahan makanan. maka Eh, di antara ulama yang merojihkan semua barang itu harus qabat adalah Ibnu Abbas. Bal warada dzalika bahkan terdapat tentang hal ini sarihan dalil yang tegas. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, jika Anda membeli sesuatu ini, ini pakai eh, dan syai'an nakirah di siak an-nahi maka yufidul umum menghasilkan makna umum baik bahan makanan ataukah bukan bahan makanan. Maka janganlah engkau menjualnya sampai engkau menerimanya terjadi serah terima. Ya, maka ini dalil menunjukkan bahasanya persyaratan qabat itu berlaku untuk semua barang. Karena ada kata syai'an yaitu nakirah dalam konteks kalimat larangan. Dan dilihatkan oleh Abu Dawud bahasanya Nabi melarang antuba dijual barang dagangan hai tutupta di tempat dia dibeli. Baru boleh dijual hatta yahuzaha at-tujaru ila rihalihim. Sampai para pedagang itu membawa barang-barang tersebut ila rihalihim ke kendaraan-kendaraannya. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullahu mengatakan ilah larangan ya, ilah dilarangnya menjual kembali sebelum ada serah terima adalah ajzul mustari antasalumihi adalah ketidakmampuan si pembeli alias pemilik yang kedua antasallumihu untuk menerimanya karena ternyata boleh jadi al penjual alias pemilik yang pertama boleh jadi kot boleh jadi menyerahkannya dan boleh jadi dia tidak menyerahkannya dan kemungkinan besar dia tidak akan menyerahkannya idza ra'a lasiyama lebih-lebih jika dia lihat al-mustari pembeli yaitu pemilik yang kedua sungguh dia telah mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada keuntungannya maka jika keadaannya demikian maka pemilik pertama fa'inna yas'a akan berupaya untuk membatalkan transaksi boleh jadi bijahtin dengan mengingkari telah adanya transaksi atau ihtialin atau dia melakukan upaya akal-akalan alal faskhi untuk membatalkan transaksi. Ini, maka uh, illah dilarangnya menjual barang kulaan ini, sebelum ada qabat di sini disampaikan karena ini, pemilik yang kedua itu tidak memiliki kepastian apakah dia bisa menyerahkan kepada pemilik yang ketiga ataukah tidak. Ini ada pemilik pertama tempat kulaan, pemilik yang kedua alias pembeli, pembeli satu, kemudian nanti ada ketika dijual lagi berarti nanti ada pembeli dua alias pemilik yang ketiga. Maka kata Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim, kenapa ini dilarang? Karena ini, tidak ada kepastian pemilik kedua bisa menyerahkan barang kepada pemilik ketiga. Karena ini sangat bergantung dengan pemilik pertama, dia mau menyerahkan barang ataukah tidak. Dan wajarnya eh, dia tidak akan menyerahkan barang kepada pemilik kedua manakala dia lihat pemilik kedua ini kok untungnya jauh lebih besar daripada keuntungan dirinya. Hmm, dia dia cuma dapat untung 5 ribu ini dia kok dia lihat untungnya 50 ribu misalnya maka dia akan melakukan upaya sedemikian rupa untuk membatalkan transaksi. akad dadalika dan terlarangnya menjual barang kulaan sebelum terjadi serah terima lebih ditekankan lagi menimbang binahi an ribahin malam yatman menimbang ada hadis yang melarang seorang itu mendapatkan keuntungan dalam keadaan dia tidak berpeluang untuk rugi ya terdapat larangan mendapatkan keuntungan sesuatu yang tidak dia tidak menjamin dia tidak punya tanggung jawab yaitu tanggung jawab untuk mendapatkan kerugian hadis yang dimaksudkan adalah hadis dari Abdullah bin Amr yang diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain maka terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang seorang itu untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan dia mendapatkan jaminan tidak mungkin rugi. Artinya dia tidak bertanggung jawab. Kemungkinan rugi untuk dia 0% itu keuntungan semacam ini satu hal yang terlarang dan menjar dan menjual barang kulaan sebelum terjadi serah terima maka kemungkinan ruginya itu 0% menjual barang kulaan sebelum terjadi serah terima dari pemilik yang pertama itu kemungkinan rugi 0%. Kenapa? Karena barangnya masih di pemilik pertama. Ketika barang itu masih di pemilik pertama, tanggung jawab kerusakan ada pada dia. Tanggung jawab kerusakan dan yang lainnya ada pada dia. <clears throat> Ya, setelah pemilik yang kedua ya, dapat orang yang mau beli, nah, maka nanti baru dia serahkan, baru dia serahkan barang tersebut. <clears throat> Bahkan boleh jadi dia akan misalnya ngajak e, pembeli yang baru tersebut, ayo ikut saya ngambil barangnya maka bahkan tidak ada perjalanan yang di situ kemungkinan dia mendapatkan masalah. Yang ngajak pembeli ketiga atau pemilik yang ketiga, ayo ikut saya, ambil barangnya. Nah. Setelah sampai di tempat pemilik yang pertama, ah ini barangmu. sama sekali tidak ada ya, kemungkinan untuk rugi, bahkan perjalanan pun tidak ada. Karena perjalanan boleh jadi nanti ada pencuri, perampok, macam-macam. Sama sekali tidak ada. Maka dalam hal ini kemungkinan rugi itu 0%. Sehingga ini adalah keuntungan yang terlarang. Maka wajib atas kaum muslimin untuk mengikatkan diri dengan aturan ini maka jika seorang muslim membeli satu barang dagangan lam yuqdim maka janganlah dia melangkah ala fiha untuk melakukan tindakan pada barang tersebut tindakannya boleh jadi dengan dijual kembali atau yang lain dihibahkan dan sebagainya hatta yaqbidahu qabdan taman sampai dia mendap, eh, sampai dia telah melakukan serah terima yang sempurna dan ini adalah satu hal yang diremehkan oleh banyak manusia atau banyak orang yang pura-pura tidak tahu. Maka mereka ya, membeli yaitu kulaan berbagai macam barang kemudian dijual padahal mereka belum e, menerimanya dari penjual pertama. Boleh jadi belum menerima aslan sama sekali atau sudah menerima namun serah terima yang tidak sempurna layu adu yang tidak dinilai sebagai serah terima yang sah. Semacam serah terima yang belum sempurna contohnya cuma sekedar menghitung jumlah kantong atau menghitung jumlah paket atau menghitung jumlah kotak namun barang tersebut tetap ada di tempatnya penjual sudah saya cek ya, saya beli 10 kantong dan saya cek memang jumlahnya sudah 10 namun tetap di situ barangnya tetap di situ nah ini beliau sebut dengan kabat nakis tindakan semacam ini disebut dengan serah terima tidak sempurna setelah dia hitung kemudian pergilah dia dan dia cari pembeli kemudian dia jual ala akhar kepada orang lain Wa hadza la yu'addu qabdan sahihan. Serah terima cuma dalam bentuk menghitung namun barangnya belum berpindah. Ini tidaklah teranggap sebagai serah terima yang sah. Jadi jika serah terima itu sah, ya terhadap alih berdampak bolehnya pembeli melakukan tasarruf, melakukan tindakan terhadap barang yang dibeli. Ya, maka kita jumpai di sini e, istilah ada kobot sempurna dan ada kobot yang nakis. kobot nakis itu cuma sekedar ngecek, ngitung, namun barangnya tetap di tempat. Nah, itu kobot nakis. kobot itu baru sempurna manakala setelah dicek, dihitung, dipastikan sesuai dengan pesanan, sesuai dengan apa yang dibeli, kemudian dipindah. Kemudian jika Anda bertanya, lalu apa itu qabat yang sah? Alladhi yusawihu eh, atau yasuhu lil mustari atau Sarufu fi yang menyebabkan yasuhu boleh bagi pembeli untuk melakukan tindakan terhadap barang yang dia beli. Maka jawabannya kobot serah terima barang itu berbeda dengan perbedaan jenis barang. Wakulu nawain masing-masing jenis barang lahu kobdon yunasibuhu memiliki bentuk kobot yang cocok baginya. Ya, namun sebelumnya tolak ukur kobot menurut pendapat yang paling kuat Tolak ukur qabat adalah al-urfu. Apa yang dinilai oleh al-urf itu bentuk qabat. Maka itu adalah bentuk qabat. <clears throat> Sehingga nanti berbeda boleh jadi berbeda dengan perbedaan zaman. <clears throat> Faidakana al makilu mabiu makilan maka jika barangnya itu adalah barang yang ditakar, maka serah terimanya adalah manakala dia telah menakarnya. Si pembeli telah menakarnya atau telah mengecek takarannya. Setelah itu dia membawanya. Jika barangnya barang yang diterima, serah terimanya adalah dengan adanya penimbangan, proses penimbangan atau pengecekan pemastian kalau sesuai dengan apa yang diinginkan baru setelah itu diangkut Lainkan makdu dan jika itu barangnya adalah barang yang dihitung maka serah terimanya dengan menghitung barang. Jika barangnya itu didepa maka serah terimanya dengan mendepa barang tersebut. Ya, maka dengan ditakar atau dicek takarannya, dicek timbangannya, dicek hitungannya, kemudian ma'a plus zati hadil asya ila makanil mushtari ya, dibawanya barang-barang ini ke tempat si pembeli hmm, maka bukan hanya sekedar dihitung terus sudah namun dihitung karena kalau cuma dihitung cuma ditak, dicek takarannya cuma dicek timbangannya itu baru kobat apa nafis ya, kalau cuma Dicek takarannya, dicek timbangannya, dicek jumlahnya. Namun barangnya tetap di situ, itu baru qabat nakis. Ya, itu baru sempurna ma ditambah ditambah dipindahnya barang-barang tadi ke tempat pembeli. Pemakan dan barang-barang seperti pakaian, hewan, kemudian mobil, maka serah terimanya ini. Tentu tidak perlu dihitung karena mobilnya cuma satu yang dibeli. Tidak kan. perlu proses pertama, tidak perlu ditimbang, tidak kan. perlu dihitung. Mobilnya cuma beli satu, kecuali kalau belinya dalam jumlah yang banyak. Maka kobatnya serah terimanya adalah dengan dipindah ke tempat si pembeli. Jika kemudian barang tersebut adalah barang yang bisa dipegang oleh tangan, semacam permata atau buku dan semacam itu Fakabduhu maka kabat tolak ukur kabat adalah ya sulut telah terjadi bitanawuli atau kabat itu ya sulut terwujud bitanawulil mustarilahu biyadihi. Ketika pembeli itu telah meraih barang tersebut dengan tangannya, artinya dia telah memegangnya telah membawanya telah dimasukkan misalnya ke wadah ke kantong plastik misalnya ini buku kemudian dia telah membawanya wahyazatuhu dan dia telah dan dia telah memindahkannya wa ingkana mabi'u adapun jika barang itu barang yang dipilih adalah barang yang tidak mungkin dipindah dari tempatnya semacam rumah, tanah, dan buah-buahan yang masih ada di pohon. Ya. Fakabduhu maka kabat itu terwujud dengan takhliyah, pengosongan. Apa definisi pengosongan? Ayumakkana minhu al-mushtari. Ayumakkana minhu al mustari pembeli diberi kekuasaan terhadap barang yang dia beli dan wa yukhli bainahu wa bainahu dia kosongkan dia persilahkan antara dia dengan barang tersebut lihat tasarrufa fihi supaya dia bisa melakukan tindakan pada barang itu tasarrufal malik selayaknya tindakan seorang pemilik Itu yang dimaksud dengan takhliyah pengosongan. Karena tentu kemudian uh, eh, yeah. maka kalau rumah maka pengosongan di sini maknanya adalah yeah, di antara maknanya pemilik pertama menyingkirkan semua barang-barang pribadinya menyingkirkan semua barang-barang pribadinya. Ini rumah dijual, maka serah terima terwujud adalah dengan pemilik pertama mengangkuti, mengosongkan dan membersihkan rumah tersebut dari barang-barang pribadinya yang tidak termasuk dalam yang dijual. Setelah kosong semua, ya, kemudian dipersilahkan silakan mau ditempati, mau disewakan, mau di ini. Nah, maka itu takhliyah. Sebagaimana ditegaskan di, poin, uh, di kalimat selanjutnya dan penyerahan rumah dan semacam itu ya, bi tahlah lahu babuha bentuk realnya adalah dengan dibukakan pintunya atau diserahkan kepadanya kuncinya ya, yaitu semua kuncinya termasuk kunci syarab-syarabnya kalau cuma baru diserahi satu kunci saja, masih ada kunci serb yang disimpan, nah itu berarti belum diserahkan secara sempurna. Dan di, di zaman ini kita katakan jual beli rumah jika rumah tersebut rumah plus tanah yang tanah tersebut memiliki sertifikat ya, maka ya, serah terima tidak cukup hanya pegang kunci yang disebut qabat urfan itu tidak cukup dengan sekedar pegang kunci rumahnya kosong dari barang-barang e, milik si pemilik yang pertama kemudian kunci seluruhnya telah diserahkan namun Berdasarkan kaidah bahasanya qabd itu urfan, mengikuti orf, nah, maka serah terima itu barulah serah terima yang sempurna, manakala ya, sertifikat tanah telah diserahkan. Meskipun belum terjadi proses ya, balik nama. Ini jelas ini ya, sertifikatnya telah diserahkan. Ini, ya, ini kuncinya. Ini sudah saya kosongkan kuncinya ini aslinya kuncinya ini satu syaratnya ada dua terus ini sertifikatnya ya tinggal kapan mau diurus ya ke notaris untuk balik nama <clears throat> maka itu baru kabat ya, namun tanpa tanpa ada serah terima sertifikat tanah ya, maka itu belum kabat Ini ya, kalau jual beli motor maka telah terjadi kabut secara sempurna ya, manakala telah diserahkanlah ya, kuncinya telah diserahkanlah ya, BBKB-nya ya, di samping barangnya dipindah di samping barangnya dipindah barulah terjadi serah terima yang sempurna Nah, selanjutnya waqat malam minal ahadis dan telah lewat sejumlah hadis larangan melakukan tindakan terhadap barang yang telah dibeli namun belum terjadi serah terima yang diakui secara syariat. Lima fidzalika karena dalam hal tersebut terdapat maslahat bagi pembeli dan penjual. Di antara maslahatnya adalah terputusnya dan tidak adanya aniza sengketa, wassalamah dan bersih dan selamat dari al khusumat sengketa alati kathiran ma yang seringkali sabu sengketa itu terkobar atau berkobar yaitu terjadi di antara manusia disebabkan mereka meremehkan masalah qabat dan disebabkan karena pembeli itu tidak tafakut, tidak mengecek barang yang dia beli, wastifa dan dia meminta ya, meminta kepada penjual bil wafa untuk memenuhi haknya watamam dan kesempurnaan wang kita il audatil baik biha dan terputusnya tanggung jawab penjual dengannya wahada amr ini satu perkara yang sepatutnya seorang muslim mengikatkan diri dengannya dan menerapkannya dalam di dalam ya, interaksi atau transaksi-transaksinya. Maka seremnya nasi banyak dari manusia pada hari ini meremehkan masalah serah terima barang dan mereka melakukan tindakan pihak kepada barang yang telah dia beli sebelum terjadi serah terima yang sah menurut syar'i. Maka dampak dari hal ini mereka melakukan apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dampak lanjutannya mereka terjumus dalam al-khusumat wal munazaat sengketa dan sengketa atau mereka tertimpa penyesalan indama pada saat tersingkap bagi mereka barang tersebut pada hakikatnya sedangkan mereka sudah terlanjur terlibat fiha di dalamnya akhirnya karena mereka menyesal mereka tidak mampu untuk terbebas dari keterlibatan tersebut illa bil murafaat wal mudafaat kecuali dengan murafaat ya melaporkannya ke pengadilan wal mudafaat dan melakukan pembelaan-pembelaan wahakadha kuluman dan demikianlah semua orang yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh tidak dia pasti menyesal wa dan terjumus dan terjatuh fil haraj dalam kesempitan. Kemudian untuk melengkapi apa yang tadi kita baca di eh, Mulakhas Al-Fiqhi Ya, maka saya ingin tambahkan sedikit dari da, <clears throat> da, dari anak i'anatu talibin fikih syafi'iyah ada fasal fasal tentang hukum ketentuan untuk al-mabi barang yang telah dibeli namun sebelum terjadi serah terima maka mabi barang yang telah dibeli sebelum serah terima itu masih menjadi tanggung jawab penjual telah menjadi masih masih menjadi tanggung jawab penjual dan ketika masih ada di tanggung jawab eh, di tempatnya penjual maka ada tiga hukum yang berlaku berkenaan dengan hal ini yaitu tiga hukum tersebut adalah al-infisakh bitalaf bisa kemudian ada penuntutan untuk pembatalan manakala barangnya rusak di tempat penjual. Ini, ditaruh di tempat penjual seminggu, setelah seminggu didatangi barangnya rusak. Ini, telah berubah, maka pembeli bisa ini, menuntut untuk membatalkan transaksi. Wasubutul khiyar bita'ayyub. Kemudian yang kedua ada khiyar aib ada khiar cacat. Ternyata setelah seminggu mau diambil, barangnya cacat, maka dia punya hak khiar ya, cacat barang. Kemudian yang ketiga ada musihati tasaruf fihi tidak sahnya pembeli alias pemilik yang kedua melakukan tindakan terhadap barang tersebut ya, tidak sah ketika pemilik yang kedua ini menjualnya atau menghibahkannya atau yang lainnya. Maka ketika barang itu masih di tempat penjual, faya amanah, maka dia adalah statusnya amanah di tangan pembeli wala ujrotalaha dia tidak boleh juga minta upah nah, tidak boleh minta upah atas pengamanan barang itu maka tidak tidak ada upah untuk mengamankan barang itu tidak ada ya, tidak bisa dan tidak berhak untuk minta upah ini karena saya menyimpankan saya maka minta jasa penyimpanan itu tidak dibenarkan Ini dia statusnya adalah karena masih ada di tempat penjual dan pemilik yang pertama Dan seandainya falau akbadahu iyahu la'an la'anil bai' seandainya pembeli itu ya, menyerahkannya kepada si penjual pemilik yang pertama tadi bukan dengan status transaksi jual beli namun ala annahu wadiah namun titipan ya, jadi barangnya masih di tempat penjual pembeli mengatakan pak barangnya biar tetap di sini saya titip saya titip <clears throat> ini barang sudah saya terima ngomongnya Pak ini barang sudah saya terima ini, namun saya biarkan tetap di sini di tempat Bapak dengan status titipan saya maka seandainya pembeli menyerahkan kepada penjual dan ini bukan transaksi jual beli namun ala annahu wadi'ah dengan status titipan indahu di tempat si penjual fa innahu kal adam maka itu seperti tidak ada hmm. ya, maka e, kalimat tadi ini sudah saya terima itu teranggap nggak ada ini, adanya sebagaimana tidak adanya ini. Pak ini barang sudah saya terima, Namun saya titipkan. Ini kalimat ini dianggap tidak ada itu tetap belum diterima tetap belum diterima meskipun pembeli mengomong barang sudah saya terima namun saya titip ya. <clears throat> misalnya ya, biasa kalau beli sapi mau idul adha beli kambing ini barang saya terima namun saya titip ya, maka itu kalau ada itu seperti tidak ada. Sehingga apakah ini statusnya titipan ataukah tetap barang yang dibeli namun belum terjadi serah terima? Maka transaksi titipan itu seperti tidak ada. Sehingga fayakunu bakian ala domanil baik. Fayakunu bakian ala domanil baik. Maka itu tetap ya, eh, tetap jadi tanggung jawab pembeli, eh, tetap jadi tanggung jawab penjual, pemilik pertama. Karena transaksi wadiahnya itu statusnya tidak ada. Ya, maka itu tetap menjadi tanggung jawab penjual meskipun pembeli eh, penjual telah menawarkannya kepada pembeli untuk diambil lalu pembeli tidak menerima tawaran tersebut. Maka itu tetap menjadi tanggung jawab penjual. Jadi meskipun penjual telah mengatakan, "Pak, ini barangnya silahkan diambil, silahkan dibawa." Enggak usahlah tetap di situ saja maka meskipun telah ada penawaran, maka tetap itu tanggung jawab penjual. Libaqai sultanihi sultan uh, sultanan uh, sultanatihi alihi. Karena itu tetap menjadi kekuasaan si penjual. Wa in lahul mushtari meskipun pembeli mengatakan ini titipan di tempatmu. Itu tetap menjadi tanggung jawab penjual. Rusak, kambingnya mati, ah, tanggung jawab penjual. <clears throat> Dan yang dimaksud dengan penjual di sini adalah pemilik asli barang, meskipun pelaku transaksi adalah walinya atau wakilnya alias atau orang suruhannya. Dan pada dasarnya tadi di awal disampaikan ketika barang itu ada di masih di tangan e, penjual tidak boleh minta upah. Hmm, untuk pemeliharaan. Jadi ini kambingnya dibeli tetap di situ minta kemudian uang pemeliharaan sampai hari H Idul Adha, uang pemeliharaannya itu tidak benar. Karena selama itu barang itu masih di tempat penjual, maka tanggung jawab dia. Tidak ada uang pemeliharaan. Tidak ada uang pemeliharaan. Faya amanah tata karena itu amanah di tangan eh, di tangan si pemilik. Maka tadi di depan disampaikan wala ujud Tidak boleh ada upah untuk amanah ini. Nah ketika uh, ya, maka ketika barang itu ada di tempat penjual, ya, maka dia masih menjadi tanggung jawab terjadi kerusakan, kematian dan sebagainya, maka itu tanggung jawab penjual alias pemilik yang pertama dan doman di sini disebut dengan sebutan domanul akdin, doman akad. Ya. Ya, karena harta yang ada di tangan orang lain itu boleh jadi ya, mendapatkan jaminan perlindungan atau tidak. Dan jika itu mendapatkan jaminan perlindungan, maka boleh jadi jaminan perlindungannya adalah doman akad. Jaminan perlindungannya disebut dumanu akdin. Ya, kalimat semacam barang yang diperjual belikan dan masih ada di tangan pemilik pertama dan atau e, ada yang mendapatkan jaminan perlindungan dengan sebutan doman nuyadin doman tanggung jawab karena tangan itu manakala barang semacam mersub barang rampasan di tangan si perampas maka apapun yang terjadi utuh ataukah e, rusak maka dia wajib teledor ataukah tidak wajib untuk mengganti ketika dia bertobat kemudian dia ya, maka punya kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dirampas kepada pemiliknya ceroboh ataupun tidak dia wajib mengganti itu disebut domanu yadin dan boleh jadi harta yang ada di tangan orang lain itu ghairu matmun tidak mendapatkan jaminan perlindungan semisal harta yang dipegang oleh ya, oleh mitra ya, mitra usaha atau oleh orang yang menjadi wakil alias orang yang uh, orang yang menjadi wakil. Ya, maka tadi ada tiga hukum ketika barang itu masih ada di tangan penjual yaitu nanti e, bisa dituntut untuk e, pembeli bisa menuntut pembatalan transaksi manakala barang itu rusak dan rusaknya baik bitalafihi baik rusak dengan sendirinya karena terjadi e, kejadian yang tidak normal rusak dengan sendirinya semisal kehujanan atau apa ya ya, atau ternyata kemudian berkarat dengan sendirinya ya, maka ya, boleh jadi rusak dengan sendirinya au itlafi ba'i atau dirusak oleh penjual maka jika terjadi kerusakan baik kerusakan dengan sendirinya ataupun karena ulah penjual ya, maka tetap maka pembeli itu ketika punya hak untuk menuntut pembatalan transaksi. Demikian juga tadi yang kedua ada khiar aib. Ya, punya ada hak khiar, khiar eh, eh, karena cacat barang. Baik cacat barang tersebut itu karena eh, cacat barang itu sendiri atau cacat karena ulah ya, ulah orang lain baik ulah orang lain itu ulah penjual ataupun pihak ketiga Oleh karena itu ketika ternyata barang itu rusak karena ada satu musibah atau dirusak oleh penjual, maka infasakha al Ya, maka batallah transaksi. Kemudian eh, dan ketika barang itu masih di tangan, maka tadi hukum yang ketiga adalah tidak boleh dan tidak sahnya tasaruf Ada musihati tasaruf tidak sahnya pembeli melakukan tindakan terhadap barang. Binahwi bayin semisal tindakan berupa dijual kembali Di samping tidak boleh dijual kembali, kalau tadi di bahasa melakros al-fiqhi, cuma tasarub saja, bolak-balik cuma tasarub saja, tidak ditegaskan tasarub apa yang terlarang. Kalau di sini terdapat penjelasan lebih lanjut, tasarub yang terlarang adalah dijual. Kahibatin, dihibahkan. Tidak boleh dihibahkan ketika barang itu masih di tempat penjual. Maka tidak boleh tasarub, baik itu dengan bentuk ya, dijual kembali atau kahibatin dihibahkan wasodakatin atau disedekahkan wa ijaratin atau disewakan warahnin atau digadaikan maka tidak boleh dan tidak sah transaksi-transaksi transaksi sewa menyewa transaksi gadai transaksi hibah transaksi sedekah manakala barangnya masih di tempat penjual. Fi malam yukbat ini demikian tidak sah untuk barang yang belum diterima. Namun ada tindakan yang diperbolehkan. Namun ada tindakan yang sah meskipun barangnya itu masih di tempat penjual. La binahwi iktaqin namun namun sah kalau tindakannya dalam bentuk memerdekakannya dari perbudakan. Beli budak, budaknya masih di tempat penjual, kemudian dimerdekakan oleh si pembeli, maka itu tidak apa-apa, sah. Akad memerdekakan budaknya sah. Wawakfin demikian juga jika diwakafkan. Jika di diwakafkan. Belum terjadi serah terima oleh si pemilik kedua alias pembeli diwakafkan, maka transaksi wakaf itu sah. Nah, kemudian berkenaan dengan pembahasan tentang ikolah, maka cuma ada satu paragraf yang ada di Mulakhas Al-Fiqhi tentang pembahasan iqala. Kemudian wa mimma hatha alih ar-rasul di antara hal yang ya, dimotivasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi dan disemangati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ya, iqalatu ahadil muta'ayyin muta'aq e, muta'aqidaini lil akhar adalah iqalah e, salah satu dari dua orang yang bertransaksi kepada yang lain bi fasri al untuk membatalkan iqalah dalam bentuk pembatalan transaksi jual beli pada saat dia menyesali terjadinya transaksi atau tazulu hajatu bisilati ternyata hilanglah kebutuhannya terhadap barang tersebut atau dia melakukan ikolah karena kesulitan untuk melakukan pembayaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man akolah musliman siapa yang menerima permintaan maaf seorang muslim berkenaan dengan transaksi, berkenaan dengan pembatalan transaksi, maka Allah akan memaafkan kesalahannya yaumal qiyamati pada hari kiamat diatkan oleh Ibnu Majah ya, maka ikalah ini pasangannya khiyar ya, kalau khiyar itu pembatalan secara sepihak meskipun ya, mitra transaksinya itu tidak ridho kalau memang punya hak khiyar ya, maka boleh pembatalan secara sepihak meskipun pihak sana keberatan itu tidak masalah dalam khiyar nah, dan namun jika kemudian tidak ada hak khiyar khiyar majelis atau yang lain khiyar aib tidak ada hak khiyar ya, maka yang kemudian seorang itu menyesali kenapa beli satu barang dan, ya, maka dia boleh kemudian meminta maaf dalam tanda kutip ya, meminta maaf dalam tanda kutip dalam pengertian dia minta kerelaan pihak lain untuk ya, untuk membatalkan transaksi. Nah ikolah itu kalau ikolah itu baru terwujud manakala dua belah pihak saling ridho. Tidak bisa sepihak. Ini penjual atau pembeli e, minta iqalah, tolong maafkan saya, saya nggak jadi beli. Maka kalau penjual mengatakan saya tidak mau, selesai. Karena memang nggak ada khiyar. Hmm. Namun dalam hal ini penjual dianjurkan untuk menerima, nggak wajib. Jika ada ikolah permintaan maaf sehingga nggak jadi, ya, ya, tidak jadi melakukan transaksi, ya, karena menyesali ya, menyesal kenapa beli padahal ternyata barangnya itu sudah punya barang yang sama di rumah ya kok ternyata kok tadi beli hanya dia menyesal membelinya ya, maka dia bisa melakukan ikolah dan menerima ikolah itu tidak wajib bagi penjual namun hukumnya sunnah saja mengingat ada motivasi ada tarif ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima iqalah. Siapa yang menerima permintaan maaf dari saudaranya yang ingin membatalkan transaksi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan dosa-dosa dan kesalahannya pada hari kiamat. Maka ada motivasi menunjukkan hukum sunnah, hukum dianjurkan. Seandainya tidak mau, tidak apa-apa. Dan boleh, dan itu hak penuh si penjual. Saya nggak mau. Demikian juga seandainya penjual melakukan ikola, dia menyesal menjual barangnya, dia menyesali penjualan eh, barangnya, maka dia bisa minta ikola kepada pembeli. Dalam hal ini pembeli tidak harus menerima, non dianjurkan baginya untuk menerima. Jadi antara sebabnya tadi, kenapa orang melakukan ikola boleh jadi dia menyesali transaksi, atau setelah dipikir-pikir ternyata dia sudah tidak lagi membutuhkan barang itu atau dia kesulitan untuk membayar dia sudah bawa barangnya terus ini nanti dibayar sebulan lagi ya ternyata ada masalah ada musibah ya, sehingga dia e, duitnya dananya habis untuk musibah tersebut maka dia kesulitan untuk bisa membayar barang ini maka sebelum jatuh tempo dia datang kepada penjual dan minta ikola. Ya. Nah. ulama berselisih pendapat tentang status ikola. Kita lihat di sini pendapat penulis Malakhos Al-Fiqhi wal tu maknaha dan ikola maknanya adalah raf'ul akadi. Ini adalah menghilangkan akad. Nama lainnya faskhul akadi, penghapusan akad. Warujuk dan kembalinya masing-masing dari dua pelaku transaksi lahu dengan apa yang menjadi ya apa yang dulunya menjadi haknya apa yang dulunya menjadi haknya sebelum terjadi transaksi min ghairi ziyadatin wala naqsin tanpa ada penambahan tanpa ada pengurangan ya, tanpa ada pemotongan maka kalau pakai pendapat ini yang mengatakan bahasanya ikolah itu, ikolah itu adalah raful aqdi atau fasakh maka tidak boleh ada kena potongan administrasi dan sebagainya ya, pilihannya menerima ikolah atau tidak menerima ikolah kalau menerima ikolah, ya tidak boleh kena potong. Misalnya saya nggak jadi beli buku ini. Ya, buku saya terima, namun wah, misalnya ini harganya 50 ribu, ya, namun saya cuma kembalikan 40 ribu saja. Maka ini tidak boleh kalau menurut ulama yang mengatakan ikolah itu adalah raful akadi. Hmm. Eh, pilihannya cuma dua, menerima ikolah hukumnya mustahab, menerima uh, menerima ikolah hukumnya mustahab, namun min ghairi ziyadatin wala naqsin, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, atau tidak menerima ikolah, atau tidak menerima ikolah karena eh, tidak menerima ikolah juga boleh, tidak dosa kalau tidak menerima ikolah. Kalau menerima ikhola maka tidak boleh ada pemotongan. Ini. Menurut pendapat yang mengatakan bahasanya ikhola itu adalah raful akadi penghilangan akad dan ya, apa istilahnya pengenolan kepada posisi masing-masing semula ya, apa yang kemarin menjadi haknya itu ya, dikembalikan sebagaimana keadaan sebelum terjadi transaksi Tidak boleh pula kalau berdasarkan pendapat ini tidak boleh. Ya. Buku diterima namun Anda harus beli yang lain, barang yang lain. Nah, itu cuma ditukar. Ya, kalau ditukar juga nggak boleh. Nih, ya, kalau ditukar tidak boleh karena ini pembatalan akad, perusakan akad. Maka tidak ada ditukar. Ya, kalau mengacu pada pendapat yang mengatakan bahasanya ikola itu adalah raful akdi. Ya, ditukar dengan yang senilai. Sebagian misalnya ya, ya boleh dikembalikan dengan syarat ditukar dengan yang senilai. Itu tidak boleh. Karena ini pengenolan kembali kepada kondisi awal. Hmm. Kalau ditukar dengan barang yang lain yang senilai, maka yang terjadi adalah jual beli. Barter. Yaitu ini barang, ya, ini buku harga 50 ribu, kemudian dibarter dengan e, buru boleh jadi buku yang kecil-kecil yang nilainya juga 50 ribu. Maka ini terjadi transaksi. Ini, ini terjadi transaksi maka itu tidak boleh untuk e, pendapat yang mengatakan bahasanya iqalah adalah raf'ul akadi maka itu cuma kembali kepada kondisi sebelum akad e, tidak ada kemudian pemotongan tidak ada pertukaran cuma sekedar ya, iqalah diterima barang barang yang dikembalikan diterima duit yang kemarin diterima dikembalikan utuh tanpa ada potongan. Kalau tidak mau demikian, ya sudah tidak nerima ikolah. Dan setelah itu dan e, dan kalau itu ikolah dari pembeli, ya maka pembeli nggak boleh ngomel-ngomel. Kemudian nggak punya hak khiar. Masalahnya dia tidak punya hak khiar. Dia tidak boleh maksa. Dia tidak mau ikolah. Nah, ya sudah. Min ghairi ziyadatin wala naqsin. Tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, wa ya min haqqil muslim ala akhihil muslim indama yahtaju ilaiha. Jadi ada di antara hak muslim yang menjadi kewajiban muslim yang lain pada saat ya, dia membutuhkannya wa ya min husnil muamalah dan menerima ikolah adalah di antara bentuk muamalah yang baik wa min muqtada al-ukhuwah al-imaniyah dan di antara konsekuensi persaudaraan karena iman, kasihan eh, kepada eh, saudaranya maka diterimalah iqalahnya. Nah, eh, ada sedikit tambahan yang ingin saya bacakan dari fikih mu'tamad al-mu'tamad fil fikih syafi'i eh, tentang definisi iqalah di sini disampaikan yang namanya iqalah adalah menghentikan transaksi dengan kerelaan, dengan keinginan dua belah pihak yang melakukan transaksi. Dan bahkan ini sah dilakukan oleh ahli waris dua pelaku transaksi jika pelaku transaksi telah wafat. Hukum ikolah, ikolah atau menerima ikolah hukumnya adalah boleh, watusbih mandubatan bahkan dianjurkan. Maka dianjurkan menerima ikolah jika salah satu menyesali terjadinya transaksi jual beli, maka dianjurkan bagi yang lain untuk menerimanya. Kemudian hakikat ikolah Ya, al-iqalatu faskhun lil aqdi fil adhar. Menurut pendapat yang paling kuat dalam madhab syafi'i, iqalah adalah fasakh, pembatalan transaksi. Watakun uh, eh, dan iqalah itu terjadi ya, min waktu fashi sejak waktu pembatalan. Kemudian ada pendapat yang kedua. Ya, tadi akan al-azhar. Menurut pendapat yang paling kuat, iqalah itu adalah fasakh atau raful aqdi Wakil dan ada pendapat yang lain yang mengatakan Innal on jadi jadidun. Bahasanya ikolah itu adalah transaksi jual beli yang baru. Sehingga kalau itu dalam kasus suf'ah maka kemudian eh, ketika terjadi ikolah maka ada hak suf'ah yang baru. Nah, apa konsekuensinya kalau nah, kalau mengamalkan al-azhar inda syafi'iyah itu adalah fasakh, itu adalah uh, raful aqdi, maka tidak boleh ada penambahan dan pengurangan. Namun kalau mengikuti pendapat yang khilaful azhar dalam madhab syafi'i ya, yang mengatakan bahasanya ikolah itu adalah jadi dun, akdun jadi dun, transaksi yang baru, maka konsekuensinya konsekuensi dari pendapat ini ya suhu fiha azyadatu wan naqsu ala thaman. Maka boleh ada penambahan dan boleh ada pengurangan terhadap alat tukar pembayaran. Karena ini dianggap transaksi baru. Karena ini dianggap transaksi baru. Misalnya ini buku, bukunya dikembalikan, Ya. maka saya terima pengembalian buku, namun saya cuma bayar ya, yang kemarin ini harganya 50 ribu, saya terima, namun dengan cuma saya ganti 40 ribu saja, itu tidak apa-apa. Karena ini akad baru, berarti pembeli ini menjual bukunya, kemudian saya beli 40 ribu dia mau, ya sudah. Dan ini akdon jadi menurut pendapat yang kedua maka boleh ada tambahan dan boleh ada pengurangan dan boleh jadi ya, boleh juga eh, apa salahnya ditukar karena terjadi transaksi baru akad baru dia jual buku tersebut kemudian ditukar dengan ya, buku ini ini ini yang nilainya sama Eh, dan pendapat yang kedua ini wawa kaulu Malik. Ini eh, aslinya resminya adalah pendapatnya Imam Malik. Dan ini adalah khilaful azhar dalam Syafi'iyah. Wa alai aghlabun nasi fi ta'ammul. Dan inilah yang dipraktekkan oleh umumnya orang zaman ini. Eh, maunya pakai Malikiyah. Eh, pakainya maliki ya Itu transaksi baru berarti bisa ditukar, boleh kemudian dipotong, ya, duitnya tidak dikembalikan utuh. Ya. Ya, kalau mau pakai ya, Syafi'iyah yang asli Al-Adhar atau Hanabilah, waduh kok ya, penjual pada angkat tangan ya. Namun ya, yang dipraktekkan oleh banyak orang dalam masalah iqalah itu adalah madhabnya Imam Malik. Maka umumnya orang sekarang mempraktekkan madhabnya Imam Malik, maka mereka tidak merelakan ikalah ya, kecuali jika peminta ikalah itu menyerahkan sesuatu atau me mengalah ya, sehingga uh, rela haknya dikurangi harusnya duit dikembalikan misalnya 50 ribu dikurangi dari itu Ya, kalau kemudian pakai ini al-adhar dalam syafi'iyah, ya, yaitu itu adalah fasqah, adalah pembatalan akad, maka tidak disyaratkan dalam ikolah penyebutan alat e, besaran pembayaran. Li'ahna la ila ila bithamanil awal. Karena ikolah dalam artian pembatalan transaksi tidaklah sah kecuali dengan memakai harga yang pertama. Itu harga yang harga kemarin tidak boleh 50 eh, kemudian pakai jadi 40 ribu. Ingat ini pakai yang resmi dari Syafi'iyah, yang al adhar dari Syafi'iyah. Maka yang namanya ikhola itu tidaklah sah kecuali dengan harga yang pertama. Maka seandainya zada fitaman jika kemudian ya, di, ditambahi pembayarannya ataukah dikurangi batolat maka ikolahnya batal. Ini menurut ulama yang mengatakan ikolah adalah fasah. Maka jika ya, ada pengurangan duit, duit yang dikembalikan dan dikurangi, maka ikolahnya batal. Kalau ikolahnya batal, bagi al ubi bihalihi. Maka transaksi jual beli itu kembali kepada keadaan semula, yaitu barang itu itu milik milik pembeli. Kemudian e, di manakah boleh terjadi ikolah? Ikolah bisa terjadi dan boleh terjadi pada transaksi jual beli. Ya. Ikolah juga boleh terjadi pada transaksi salam sebelum ada serah terima barang atau setelahnya. Dan juga boleh terjadi ikolah pada sebagian transaksi semacam sewa menyewa. Dan dibolehkan terjadi ikolah pada sebagian barang Jika sebagian tersebut jelas, misalnya kemarin beli tiga barang, ya, kemudian ikolahnya cuma satu saja, tidak semuanya. Ya, kemarin yang dibeli tiga, tiga barang, ikolahnya cuma untuk satu barang saja boleh. Dan ikolah itu hanya terjadi pada ukut lazimah, transaksi yang bersifat mengikat. Adapun ukut jaizah, transaksi yang tidak bersifat mengikat, maka tidak ada kebutuhan untuk adanya ikola. Karena transaksinya transaksi yang tidak mengikat. Suka-suka kapan saja mau membatalkan dia boleh. Kemudian ikola itu hanya terjadi pada akad yang takbalul fasha yang memang mungkin untuk dibatalkan. Adapun transaksi yang tidak mungkin dibatalkan, maka tidak boleh ada ekola. Contoh transaksi yang tidak boleh dibatalkan, akdun nikah. Akdun nikah itu tidak bisa mengalami menerima fasakh. Maka tidak ada ikolah di dalamnya. Ya, tidak ada ikolah di dalamnya. Ya demikian yang kita baca dan kita kaji sembatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.